Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu kana sayyidina al-habib Umar radhiyallahu anhu yaqul mata man yustahya minhu yakni al-habib Alawi bin Ahmad bin Zain al-Habashi faqad kanu ahlu shibam yahabunahu jam wa umuruhu illa min haythul batin bisababil wilayah wa min ba'di ma mata qasurat jam asya' fid din حتى أن سيدنا الحسن الحداد في أيام حصر السلطان رأى سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد يقول قل للسيد عبد الرحمن بن سميت يذاكر بخصلتين الحياء وصلة الرحيم وما ذاك إلا لاعتناء سيدنا عبد الله بالبلاد وقد قيل يعيش المرء ما استحيا كريما ويبقى العود ما بقي اللحاء وما في أن يعيش المرء خير إذا ما المرء فارقه الحياء wa qala anhu kan sayyidina al-habib Umar radhiyallahu anhu yaqul Al-Habib Umar radhiyallahu anhu berkata Habib Umar ini e, mungkin ayahnya sendiri matamun yastahya minhu yakni Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika Habib Albi bin Ahmad bin Zain Al-Habsyi anaknya Habib Ahmad bin Sil Habsi, sahabil Huta meninggal dikatakan mata man ya minhu telah mati orang yang yang berwibawa gitu yang disungkani kata orang Jawa orang malu kalau ketemu sama dia merasa dirinya banyak salah merasa dirinya banyak kekurangan itu orang dikatakan man yustahya minhu. Ada orang-orang itu begitu. Tidak banyak bicara orangnya tapi orang kalau ketemu sama dia itu merasa apa ya? merasa banyak salahnya gitu. Nah, ini muhab orang ini adalah berwibawa. Ugatkanu alushibam ahlu Tinggalnya Habib Alwi bin Ahmad bin Zainal al-Habsyi ini ada di Sibam. Eh? Atau iya, tinggal di Sibam. E, beliau dikatakan penduduk Sibam sangat sungkan kepada ini Habib. Sangat jam. Wa umuruhu illa min haitsul batin bisa babil wilayah. Ternyata diteliti urusannya Habib ini bukan karena mobilnya Mercy sehingga orang sungkan, bukan karena ada di pundaknya bintang empat sehingga orang sungkan, sehingga setiap jalan hormat gerak, bukan? Bukan karena beliau jenderal yang dihormati oleh bawahnya, bukan. Min haitsul batin, karena batin. Urusan hatinya. Bisa babil wilayah karena sebab dia mendapatkan kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu mendapatkan kewalian sehingga dia dijadikan muhab. Heibahnya itu karena niatnya, karena urusan batinnya. Ada yang demikian itu. Sehingga siapapun yang di hadapan dia tadi itu akan e, merasa apa ya? sungkan, khawatir, takut begitu. Bukan takut ketakutan, tapi takut karena kebesarnya wibawanya itu orang. Ada orang yang demikian dari itu. Hah? Wamin ba'di mamat gosurat jam asya Fidin dan setelah meninggal Habib ini gosurat jam asya Fidin banyak kekurangan sekali daripada urusan agama yang asalnya orang rajin sholat berjamaah akhirnya sepi masjidnya majelisnya sepi kemudian semangat belajarnya kurang gak surat banyak sekali kurang jadi kadang-kadang timbul semangat itu karena orang ya karena orang tadi itu ada yang demikian ya seperti di Jidah itu dahulu itu semangat orang menghadiri majlis taklim itu luar biasa zamannya Habib Abdul Ghadir bin Ahmad itu ya, sampai pegawai-pegawai itu berusaha untuk hadir setelah beliau meninggal sepi semuanya begitu kurang ada semangat walaupun yang mengajar masih tetap ada nah, jadi memang ada Eh, kekhususan yang Allah berikan pada sebagian hamba seperti magnetis, seperti uh, di antara besi itu ada yang menjadi magnet. Magnet ini bisa menarik yang lainnya. Dari jauh pun bisa mendekat, bisa nempel semuanya. Jadi jadi magnetis. Di antara hamba hamba Allah itu ada yang Allah jadikan seperti magnet. Dari jauh datang seneng ketika menghadiri majelisnya dia, cinta, padahal tidak pernah dikasih apa-apa. Itu eh, ada yang demikian di antara hamba Allah. Kemudian Al-Habib Hasan Al-Haddad. Habib Hasan Al-Haddad ini anaknya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di ayam Hasri Sultan ada di saat Keboliman yang dilaksanakan oleh sultan. Jadi sebenarnya keboliman itu bukan ada di zamannya kita aja, zamannya mereka juga pejabat-pejabat itu banyak yang dolim ya. Mereka dolimi masyarakat bahkan di antara mereka banyak yang dibunuh. Habib Hasan Al-Haddad ra'a Sayyidina habib Abdullah bin Al-Haddad yagul, Beliau melihat dalam mimpinya ayahnya sendiri Abu Haddad berkata demikian. Gulis Sayyid Abdurrahman bin Sumed yudakir bi Khoslaten Kasih tahu ya kepada Sayyid Abdurrahman bin Sumed. Ya. Ini uh, seorang ulama yang ada di Shibam hendaknya dia memperingatkan manusia yudakir nasihat dengan dua hal supaya selamat daripada cobaannya ini pejabat sultan ini. Pertama al-haya sifat malu wasilatir rahim dan hendaknya menyambung silaturahim. Hmm? Wa madzaka tidaklah itu terjadi illa kecuali tidak sini Abdullah Al-Haddad di Bilad karena perhatian abu Haddad terhadap negeri itu. Sampai dalam mimpinya wasiat. Syuf, pentingnya wasiat tadi itu. Sampai para aulia itu, para nabi itu kadang-kadang wasiat dalam mimpi. Datang kalau ada urusan mimpi. Ada orang yang soleh tadi itu dimimpi ini suruh melaksanakan ini. Dan itu banyak terjadi itu. Hah, itu banyak terjadi. Jadi begini ya, para aulia itu mereka itu perhatiannya kepada murid, anak cucu, pecinta-pecintanya, bahkan daerahnya sekalipun setelah wafat. Kadang-kadang datang dalam mimpi, kamu melakukan ini ya, supaya begini. Gitu. Laksanakan ini ya, nanti begini. Karena hati-hati loh, sama fulan-fulan-fulan itu punya rencana jahat kamu begini kepada kamu begini. Itu kadang-kadang ngasih tahu nanti mereka. Ini karena perhatian daripada mereka. Ada lagi yang muskil begitu, nanti diajari dalam mimpinya. Kamu baca di kitab ini, ada jawabannya. Dan itu terjadi asal kamu punya hati yang betul-betul ada ta'aluk, ada irtibat kepada mereka ya mereka akan perhatikan kepada siapapun ya, yang eh, ada irtibat kepada mereka. Nih buktinya. Kemudian apa ini Ingatkan dua hal supaya selamat orang-orang. Al-haya wasilatur rahim. Ternyata terjadinya kezaliman di mana-mana karena ini. Kalau sudah al-haya enggak ada, perempuan udah buka aurat, kemudian pacaran ada di mana-mana, kemudian hubungan bebas ada di mana-mana, tidak ada haya, kemudian silaturahim antara saudara nggak ada perhatian, maka terjadilah penguasaan daripada orang-orang yang dolim. Memang benar, kamu lihat. Hmm? kil ya ya'ishul mar'u mastahya kariman menjadi hidup dengan mulia. Manusia itu mastahya semenjak punya perasaan malu. Keriman dalam keadaan mulia. Orang itu hidupnya dalam keadaan mulia semenjak dia tadi itu menjadi pemah, pemalu. Ya Allah, lawang saya ini masih muda. Orang-orang tua itu loh, walaupun sudah tua masih menghadiri majelis Walaupun dia tadi itu tungketan masih menyempatkan Walaupun dia tadi itu sudah tua masih pergi berjamaah ke masjid Malu dia Yang tua juga begitu Ya Allah anak muda itu untungnya Saya ini sudah tua mau mati kok tidak menghadiri majlis Kok tidak sholat berjamaah lah Orang kalau punya perasaan malu Hidup kariman Hidup mulia Paham ya? Jadi perasaan haya ini akan bisa melindungi kamu daripada mafsadah, daripada yang merusak. Wa yabqal 'udu ma baqiya liha'u dan akan masih tetap hidup itu kayu ma baqiya liha'u semenjak masih ada sisa itu kulitnya, masih ada kulitnya. Kalau kepingin mati nih kayu, bunuh kulit Kelintai kulitnya itu semuanya, kering mati. Hmm? Kayu tadi itu akan terlindungi semenjak masih ada kulit kulitnya. Lah, yang melindungi iman, yang melindungi akhlak, yang melindungi orang daripada perbuatan jahat itu adalah al-haya. Kalau tidak ada haya, ya Nggak ada akhlak. Tuh lihat, jadi pelacur karena ada, ada haya. Dia berzina buka aurat karena tidak ada haya. Dia merangkul perempuan yang bukan mahramnya di jalan karena tidak ada haya. Dia ngamen suaranya walaupun tengik tidak ada haya. Itu semuanya karena tidak ada haya. Wa galudu ma baqiyal liha'u. Wa ma fi an al mar'u khairun dan tidaklah ada di dalam kehidupan seseorang fi aisyil mar'i fi an ya'ishal mar'u khairun kebaikan tidak ada kebaikan dalam kehidupan seseorang idza mal mar'u faraqal haya'u jika seseorang tadi itu mazaidah di sini jika seseorang tadi itu faraqal haya'u dia tadi itu berpisah darinya sifat malu orang tadi itu percuma nggak ada baiknya kalau tidak jadi kalau tidak punya sifat malu. Dalam satu hadis Nabi bersabda apa? Idza lam tastahi fasna masyitah. Kalau kamu tadi itu nggak malu, ya lakukan apa yang kamu apa? Apa yang kamu kehendaki. Sakarepmu wis. Nah, di sini ada ulama macam-macam berkata, "I dalam tastahi jika kamu tidak punya perasaan malu, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu kehendaki." Artinya kamu bisa melakukan apapun, walaupun itu adalah tercela. Paham ini? Ada lagi yang menyatakan di dalam tastahi jika kamu tadi itu tidak punya perasaan malu eh fasna masita maka kerjakan apa yang kamu kehendaki Hah? ada yang menyatakan di sini bukan eh, Berarti kita dianjurkan untuk melakukan apa yang kita kehendaki, tapi fasna masih tak kerjakan apa yang kamu kehendaki untuk meng, apa ya? Untuk mencegah daripada perbuatan kamu. Ya apa caranya kamu huh, menjadi orang yang hayak gitu. Jika kamu tidak malu, lakukan segala, sesuatu sehingga kamu bisa malu. Fasna masyita. Berbuatlah kamu, kalau kamu tidak bisa malu, berbuatlah kamu supaya malu gitu loh. Kalau kamu tadi itu tidak malu, berbuatlah kamu itu supaya punya perasaan malu. Ya apa sih? Kau tidak izin gitu. Masa kamu tadi itu tidak malu begitu? Ya, untuk menyadarkan diri kamu maksudnya. Hah? Ini dalam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna masyita. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Hah? Apa yang kamu kehendaki supaya punya perasaan malu. Karena malu itu adalah lambang daripada kekuatan i, iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u wal imanu kurina. Fama amin min hadimah illa watabil akhar haya rasa malu dan iman itu selalu bergandengan. Salah satu diangkat, yang lainnya akan ikut. Hayaknya terangkat, imannya ikut, imannya terangkat, hayaknya juga nggak ada nanti. Allah a'lam. Ada yang perlu dibahas? Fadhil. mungkin tentang ya dalam testahim fasna masih itu ada yang, yang keterangannya gini. Kalau dalam yang dalam hal yang kamu lakukan itu tidak ada hal yang tercela, maka boleh kamu lakukan. Ada, iya betul. Ya. Di dalam tastahi kalau kamu tadi itu tidak malu lagi melakukan itu itu tidak malu, ya berarti itu terpuji fasna masyita, boleh kamu lakukan. Benar? Hah? Jadi ada ya, ada ada enam eh, tafsiran kalau tidak salah di situ. Jadi kalau perbuatan itu kamu tidak malu, berarti itu perbuatan terpuji. Fasna masyita. Laksanakanlah jika kamu mengendaki. Berarti bagus itu perbuatan. Kalau masih ada malu, wah itu berarti uh, apa namanya? al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin alaihin nas. Berarti itu adalah uh, gambaran daripada al-ithim perbuatan dosa. Ya.